Ceramah singkat Radio Muslim Memurnikan akidah Menebarkan sunnah Nabi uh, eh, SAW Alaihi Wasallam bersabda Man ahabba lillah Wa abogadu lillah Wa a'to lillah Wa mana'a lillah Faqad al-iman Siapa yang cinta karena Allah Benci karena Allah Memberi karena Allah Menahan karena Allah Maka sungguh dia telah menyempurnakan iman Bahkan bukan hanya ini. Innal mahabbata min ajrillah tujibu mahabbatallah lil abdi. Mencintai karena Allah itu bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba. Kalau antum mencintai seseorang karena Allah, antum berhak mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis uh, qudsi, haqqat mahabbati lil mutahabbin. Kecintaanku berhak diraih oleh orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutawassilin. Kecintaanku berhak diraih oleh orang-orang yang saling menjalin hubungan karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutanasihin fiya Kecintaanku berhak diraih oleh orang-orang yang saling menasehati karena aku. Wahakot mahabbati lil mutazawirin fiya. Kecintaanku berhak diraih oleh orang-orang yang saling berkunjung karena aku. Wahakot mahabbati lil mutabadilin fiya. Kecintaanku berhak diraih oleh orang-orang yang saling mengorbankan dirinya karena aku al-mutahabbuna fiha ala manabir min nur yakbituhum bimakanihim an wasiddiqun wasuhada orang-orang yang saling mencintai karena Allah mereka di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya para nabi, para siddiqin dan para suhada mengidam-idamkan bisa mendapatkan tempat mereka. Ini keutamaan saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Kemudian di sana ada keutamaan yang lain. Orang yang saling mencintai karena Allah, kelak pada hari kiamat, dia tergolong tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Berkumpul karena Allah dan berpisah karena karena Allah. Kemudian orang yang saling mencintai karena Allah akan masuk surga. Orang yang saling mencintai karena Allah akan masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda inna rojulan zaro akhon lahu fillah. Sungguhnya ada seseorang yang mengunjungi saudaranya karena Allah. Dia kunjungi saudaranya karena Allah. Kemudian Allah kirim malaikat. Faqala aina turid. Malaikat itu bertanya, "Kau mau kemana?" Qala uridu an azura ahi fulan. Kata laki-laki itu, saya ingin mengunjungi saudaraku fulan. Malaikat bertanya, lihajatin laka indahu, apakah kau kunjungi dia karena kau punya keperluan? Kata dia, tidak. Qala liqarabatin bainaka wa bainahu, apakah kau kunjungi dia karena kau punya hubungan kekerabatan? Qala la. Kata dia, tidak. Kemudian malaikat bertanya lagi, apakah karena dia telah berbuat baik kepadamu? Qala la. Qala fabima. Kata mereka, kalau begitu karena apa kau kunjungi dia? Qala uhibbuhu fillah. Saya mencintainya karena Allah. Kemudian malaikat itu berkata, "Fa innallaha arsalani ilaika uhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyahu." Kata malaikat, Allah Subhanahu wa taala dia yang mengutusku kepadamu agar aku mengabarkan kamu bahwasanya Allah mencintaimu karena kamu mencintai saudaramu. Waqad aujabalaka al-jannah dan dia telah menetapkan surga bagimu. Drama singkat Radio Muslim memurnikan akidah, menebarkan sunnah.